Dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan kemudian membangun masjidnya di hari Jumat. ثم أخرج الله من بين أطهورهم يوم الجمعة kemudian Allah keluarkan beliau dari tengah-tengah mereka pada hari Jumatnya وبنو وبنو عمرو ibn Auf yaz'umun annahu makatha فيهم أكثر من ذلك Dan Banu Amr menganggap bahwasanya Rasulullah SAW tinggal di sana tidak hanya seminggu itu, tetapi lebih daripadanya. Wallahu a'lam ayy dzalika kan. Wallah yang lebih tahu mana yang terjadi. Apakah dari hari Senin sampai hari Kamis, Jumat berangkat atau sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat 12 hari tetapi wallahu taala alam dalam riwayat ini disebutkan bukan 12 hari tetapi 12 malam lewat dari bulan <clears throat> Rabiul Awal Rasulullah SAW sampai di Kuba. Jadi bukan 12 hari, tetapi 12 layali 12 malam khalat min Rabiul Awal Artinya insahha kalau memang benar lahirnya Rasulullah SAW adalah 12 Rabiul Awal, maka datangnya Rasulullah SAW ke Kuba pun 12 Rabiul Awal. Allah Taala a'lam bis sawab ayy dalika kan. Awal Jum'ah sallaha Nabi SAW di Madinah. Pembahasan berikutnya adalah tentang awal Jumat. Jumat pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di Madinah. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة فأدركت فعلنا الجمعة رسول الله dibaca dengan النصر فأدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة في بني سالم ابن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانونا فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة Maka Rasulullah SAW pun terkena hari Jumat ketika beliau di keluarga Bani Salim Ibni Auf. Maka Rasulullah pun mengerjakannya di masjid yang ada di perut lembah yang bernama Ranuna. Itu adalah Jumat pertama beliau alaihi yang beliau kerjakan di Madinah. Hatahu Itban ibn Malik mendatangi beliau Itban ibn Malik dan Abbas ibn Ubadah Ibn Nadlah dengan beberapa orang dari suku Bani Salim Ibn Auf kemudian mereka berkata Ya Rasulullah aqim indana fil adad wal uddah wal man'ah Ya Rasulullah tinggallah di tempat kami fil adadi wal uddati wal man'ah al adad bilangan al uddah persiapan wal man'ah penjagaan ini ungkapan saja yang bermakna wahai Rasulullah SAW singgahlah, tinggallah di tempat kami, kami akan memperlakukan engkau dan menghormati engkau dan memuliakan engkau dengan jumlah kami yang banyak, dengan persiapan kami yang cukup dan dengan perlindungan kami yang ketat. Ini yang biasa ditawarkan oleh tamu sehingga tamu itu tenang <laughs> karena tahu bahwa tuan rumahnya mempersiapkan segala-galanya. Semua tadi tokoh-tokoh yang disebutkan adalah dari Bani Salim. Ya. Keluarga dari suku Salim ibn Auf. Ya. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, Khallu sabilaha. innaha ma'murah. Biarkanlah dia. Sesungguhnya dia diperintah. Yang dimaksud adalah untanya. Unta Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Yani linaqatihi tentang untanya. Biarkan unta ini berjalan karena dia telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan berjalan sampai berhenti sendiri. Demikian Rasulullah SAW adilnya. Ya. Semua suku-suku yang dilewati menginginkan Rasulullah SAW untuk singgah di tempatnya. Sehingga Rasulullah SAW tidak menentukan ke Bani Fulan atau Bani Fulan. Bahkan tidak pula menentukan akhwal saudara-saudara dari ibunya yang ada di sana. Juga tidak Beliau menyatakan biarkan unta ini berjalan dan dia akan berhenti sesuai dengan perintah. Fakhallau sabilaha. Maka dibiarkanlah untanya untuk berjalan. Fantalaqat. Maka berangkatlah untanya. Hatta idza wazanat dara bani bayadah hingga ketika melewati permukiman suku bani bayadah talaqahu ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ziyad ibn Labid Farwah ibni Amr dengan beberapa orang dari suku Bani Bayadah juga menawarkan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adad wal uddah wal man'ah. Ya Rasulullah, marilah kemari. Singgahlah di tempat kami dengan bilangan yang cukup, dengan persiapan yang cukup, dengan penjagaan yang cukup. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Kata Nabi, biarkan unta ini berjalan Sesungguhnya dia diperintah. Fakhallau sabilaha. Maka dibiarkanlah unta itu, maka berjalanlah unta itu tanpa dikendalikan. Fantalaqat maka berangkatlah unta itu hatta ida marrat bidari bani sa'ilah Sampai ketika sudah melewati di depan permukiman suku Bani Sa'idah, taradahu Sa'ad, dicegat oleh Sa'ad Ibni Ubadah dan juga Al-Mundir Ibni Amr dengan beberapa orang dari suku Bani Sa'idah. Faqalu mereka semuanya berkata, "Ya Rasulullah, halumma ilaina ila al-'adad wal 'uddah wal man'ah." Ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami, tinggallah di tempat kami dengan bilangan yang cukup, dengan persiapan yang cukup, dengan jumlah yang cukup. Qala khallu sabilaha. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, biarkan unta ini. Fa innaha ma'murah, sesungguhnya unta ini diperintah faqallau sabilaha maka mereka pun membiarkan jalan unta tersebut maka mulai bergerak lagi untanya fantalaqat hatta idza wazanat dari banil harith ibn al khazraj hingga ketika unta itu berjalan melewati atau bertepatan dengan permukiman suku bani Harith ibn al-Khazraj i'taradahu dicegat lagi oleh mereka karena memang terkenal mereka orang-orang Arab adalah ahli tamu dan mereka sangat bangga, sangat gembira kalau bisa menghormati tamu, apalagi tamunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka mereka semua berebut ingin menjamu Rasulullah SAW di kampung mereka. I'taradahu Sa'ad ibn Rabi' Maka dicegat Rasulullah SAW oleh Sa'ad ibn Rabi' Dan Kharijah ibn Zaid Dan Abdullah ibn Rawahah Dengan beberapa orang dari suku Bani Harith ibn Khazraj mereka semua berkata, "Ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adad wal uddah wal man'ah." Wahai Rasulullah, marilah kemari, Singgahlah di tempat kami dengan jumlah yang cukup, dengan persiapan yang cukup dan perlindungan yang cukup. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Nabi pun berkata, biarkan unta ini, sesungguhnya unta ini diperintah. Fa khallu sabilaha, maka dibiarkan unta tadi berjalan. Fantalaqat hatta idza marrat bidari Bani Adi bin Najjar. Maka berangkatlah unta itu berjalan hingga melewati perkampungan suku Bani Adi ibn Najjar. Wahum luhu dinya. Dan mereka sesungguhnya adalah masih akhwaluhu, masih saudara-saudara dari ibu Rasulullah SAW. Kenapa istilahkan demikian? Karena Ummu Abdul Muttalib ibunya Abdul Muttalib yang merupakan kakek Rasulullah SAW itu ibunya yang bernama Salma binti Amr adalah salah satu dari suku mereka berarti neneknya ibunya nenek enam atau neneknya nenek atau neneknya kakek lebih tepat neneknya kakek adalah seorang dari Bani Najjar dari Bani Najjar masih ingat ibu Rasulullah SAW. Di mana meninggalnya? Di daerah Abwa. Dari mana mau kemana? Beliau pulang dari Bani Najjar. Pulang dari Madinah, dari Bani Najjar menuju Mekah. Berarti memang akhwaluhu saudara-saudara ibu Rasulullah SAW adalah dari Bani Najjar di Madinah kemudian ibunya meninggal di tengah perjalanan ketika pulang ke Mekah. maka mereka pun semangat ya. mencegat unta Rasulullah SAW. tarabaha dicegat untanya oleh seorang dari mereka yang bernama Salid ibni Qais dan juga oleh Abu Salid Usairah atau Asirah ibni Abi Kharijah dengan beberapa orang dari Bani Adi ibni Najjar. Faqalu semuanya berkata, "Ya Rasulullah, lumma ila akhwalik." Ya Rasulullah marilah kemari singgah di tempat saudara-saudara dari bibimu. Yang ditinggallah di tempat bibi-bibimu. Ilal adadi wal udda wal man'ah. Singgahlah dengan persiapan, dengan jumlah, dengan penjagaan yang cukup. Qala Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkanlah unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Faqallau sabilaha maka dibiarkan unta itu fantalakat maka dia berjalan hatta ida atat dari Bani Malik ibn Najjar hingga ketika unta tadi melewati perkampungan suku Bani Malik ibn Najjar unta itu barakat barak mendekam berhenti dan duduk ala babi masjid sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tepat di pintu masjid Rasulullah sallam nantinya sekarang itu belum dibangun masjid yakni Unta itu mendekam di pintu masjid Rasulullah SAW. Ya tentunya kalau masjid yang sekarang di masjid Madinah, tentunya di tengah-tengah. Karena sudah diperluas, diperluas, diperluas. Kalau masjid yang seperti itu dulu, maka itu depan pintu masjid Rasulullah SAW. Wahuwa yaumaidin mirbad. Adapun ketika itu masih dalam bentuk mirbad. Ketika unta tadi mendekam, masih berbentuk mirbad. Apa itu mirbad? Asluhu al maudi alladhi yujaffaf fihi tamr. Tempat untuk menjemur dan mengeringkan kurma-kurma. Eh, jadi seperti tanah lapang, hanya ada tempat-tempat untuk menjemur kurma-kurma mereka. Tanah tersebut milik dua anak kecil, eh, gulamaini yatimain, dua anak yatim dari Bani Najjar yang bernama Sahal wa Sahal wa Suhail. Thumma min Bani Malik ibn Najjar wa huma fi hijri Mu'ad ibn Afra dan keduanya dipelihara di rumahnya Mu'ad ibn Afra. Namanya Sahal wa Suhail. <laughs> Ibni Amr, kedua-duanya anak dari Amr. Falamma barakat Rasulullah sallallahu alaiha lam yanzil. Ketika unta tadi mendekam di sana, Rasulullah SAW tidak turun. Rasulullah tetap duduk di atasnya. Wasabata dan tetap di sana. Fasarat gharu ba'idah. Tiba-tiba unta tadi berdiri dan berjalan lagi. Wa Rasulullah SAW wadi'un laha zimamaha la yasniha abihi. Sedangkan Rasulullah SAW melepaskan atau meletakkan kendalinya, yang dibiarkan kendalinya tanpa dipegang atau tanpa diarahkan, dibiarkan. Thumma tafatat. Unta tadi berjalan tidak jauh, kemudian menengok ke kanan, ke, ke kiri, kemudian menengok ila khalfaha. Menengok ke belakangnya, balik unta tadi. Balik ke tempat semula. Faraja'at ila mabrakiha, kembali ke tempat mendekamnya tadi yang awal marah yang pertama kali fabarakat fi dan kemudian mendekam di sana maka semakin yakinlah Rasulullah SAW bahwa itulah tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma tahalhalat warazamat wa wada'at jiranaha maka unta tadi mulai menggerak-gerakkan badannya kemudian menderum apa itu bersuara unta itu hmm, gak tahu untanya seperti apa suaranya nah itu razamat bersuara tahalalat bergerak-gerak kalau binatang mau duduk itu kan bergerak dulu kemudian duduk wa jiranaha kemudian meletakkan jiranaha jiran itu dari mulai leher sampai ke perut ya. sehingga kalau wabat jiranaha artinya diletakkan begitu turun badannya diletakkan di bumi fanazala anha maka nabi pun turun dari untanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahtamala abu ayyub Khalid ibn Zaid rahlahu maka abu ayyub yang namanya adalah Khalid bin Zaid tapi lebih terkenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari rahimahul radhiyallahu taala anhu mengambil rahlahu mengambil kendaraan Rasulullah sallallahu fawada'ahu fi baitihi dituntunnya untanya dan diletakkan di rumahnya wa nazala alaihi Rasulullah sallallahu dan Rasulullah Rasulullah SAW pun singgah di rumahnya wa sa'ala 'anil mirbat liman huwa setelah singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, milik siapa? Al-Mirbat. Tanah lapang tadi tempat menjemur kurma-kurma mereka, itu milik siapa? Dijawab bahwa itu adalah milik Sahal wa Suhail ibnai Amr. <laughs> Dijawab bahwa itu adalah dua budak, eh, dua anak yatim yang berada di rumah Mu'ad bin Afra. Huwa ya Rasulullah li Sahal wa Suhail. Maka yang menjawab adalah Mu'ad sendiri, Mu'ad bin Afra yang memelihara dua anak yatim tadi. Ya Rasulullah, tanah tersebut li Sahl wa Suhail. Li Sahlin wa Suhailin ibni Amr, anaknya Amr. Wahuma yatiman, kedua-duanya adalah anak yatim. Yatimani li wa saurdihima minhu. Aku akan mintakan kepada kedua anak yatim tadi agar ridho tanahnya dipakai sebagai masjid Fattakhidhu masjidan. Jadikanlah sebagai masjid ya Rasulullah. Demikian kata beliau. Kata Mu'ad ibn Afar, ibn Afra yang menjaga kedua anak yatim tadi. Masya Allah. Pahalanya tidak berhenti sampai hari ini. Iya toh? Nah, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan dipakai oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia setiap saat bahkan apalagi setiap tahunnya. <laughs> Masya Allah. Fa'amara bihi Rasulullah SAW an yubna masjidan. Maka Nabi pun memerintahkan untuk dibangun masjid di tanah tersebut. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Abi Ayyub. Maka Rasulullah pun tinggal di rumahnya Abi Ayyub. Kalimat nazala kadang bermakna turun, tapi kadang bermakna singgah. Di sini tentunya bermakna singgah. Nazala Rasulullah wasallam ma'ala Abi Ayyub. Beliau singgah di tempat Abi Ayyub. Hatta bana masjidahu. Hingga beliau membangun masjidnya. Jadi selama pembangunan masjid Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wa masakinihi. Dan juga ketika membangun tempat-tempat Rasulullah SAW. Ini sementara Rasulullah SAW belum jadi tempat tinggalnya. Beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang namanya Khalid ibni Zaid radhiyallahu taala anhu. Fa'amila fihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun ikut bekerja ketika membangun masjid dan membangun perumahannya. kibal muslimina fil amali fi agar memberikan semangat kepada kaum muslimin juga ikut beramal, ikut bekerja. Fa'amila fihi muhajirun wal ansar. Maka mereka bahu membahu tolong menolong bekerja sama gotong royong antara muhajirin dengan ansar ودأبوا فيه فقال قائل من المسلمين maka seseorang berkata la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal lidzak minna al-amal al-mudallal ladaka minna al-amal al-mudallal kalau kita ada yang duduk sedangkan nabi bekerja maka itu dari kami merupakan perbuatan yang sesat yang salah al-amal al-mudallal. Ya, ini tidak pantas kita duduk sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan bekerja. Maka mereka pun semuanya bekerja dengan semangat. Fartajaza al-muslimun wahum yabnunahu. Maka kaum muslimin membacakan syair-syair wahum yabnunahu ketika mereka membangun masjid tersebut mendendangkan syair-syair. Walaupun kalimatnya sering diterjemahkan mendendangkan tetapi maknanya dibacakan. Nah, bukan nyanyi. He. Sebagaimana mereka membaca syair. He. Namanya irtajaza dan syairnya disebut rajaz. Syair pembawa semangat disebut rajaz. Wa yaqulun di antara syair-syair yang mereka baca adalah kalimat la aisha illa al akhirah. Allahumma arhamil ansara wal muhajirah La aisha illa aisha al-akhirah. Gak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah rahmatilah ansar dan muhajirah. Berkata Ibn Hisham, Hada kalamun walaysa birajaz. Ini sungguhnya ucapan, tetapi bukan rajaz, kata Ibn Hisham. Ini kalau rajaz, syair, tetapi apa yang diucapkan ini tidak seperti syair. Karena syair memiliki sekian aturan-aturan. Ada qafiah, ada arud, ada sekian aturan pada syairnya. Tetapi di sini dikatakan oleh Ibn Hisham ini ucapan ya, <laughs> seperti biasa bukan syair. Ya. <laughs> La aisha illa aisha al-akhirah. Allahumma rahmil ansara wal muhajirah. Kalau Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan <laughs> La aisha illa aishul akhirah Allahumma rahil muhajirina wal ansar ya. Nabi tidak bisa seperti mereka menyebutkan dengan eh, apa namanya dengan kata akhir yang sama. Ya. Rasulullah SAW mengucapkan La aisha illa aisha la akhirah Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat Allahumma arhamil muhajirin wal ansar Ya Allah rahmatilah muhajirin dan ansar ya. Beda kan? Harusnya kalau terakhirnya akhirah Harusnya ini juga muhajiri uh, eh, al ansar wal muhajirah begitu tetapi tidak penting tidak penting yang penting isinya bagi Rasulullah SAW isinya adalah doa mendoakan muhajirin dan ansar Allahumma rahmil ansar wal muhajirin Allahumma rahmil muhajirin wal ansar dibalik oleh Rasulullah SAW disebut pertama kali muhajirin baru yang kedua ansar Sedangkan dalam ciri yang tadi, la aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma rahmil ansar wal muhajirah. Ansar dulu baru muhajirah. Kenapa? Ala sya'an qafiyah. Urusannya karena masalah qafiyahnya di akhir supaya sama. Akhirah muhajirah. Tetapi Rasulullah SAW membaliknya, muhajirin dan ansar, walaupun qafiyahnya rusak nggak apa-apa, nggak penting. Barakallahu fikum. Ammar ibn Yasir taqtuluhul fital baghiyah. Ucapan Rasulullah SAW tentang Ammar ibn Yasir taqtuluhu al-firaqul baghiyah akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, oleh kelompok pemberontak yang menyelisihi penguasa yang sah. Ini khonibul diucapkan adalah ketika itu. Kenapa? Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Karena Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu bekerja dengan giat dan membawa batu-batu bata, batu bata yang dulu tidak seperti sekarang, sekecil ini. Namanya batu bata mereka lebarnya saja segini, semeja ini, bukan meja ini, ini tempat kitab ini. Enak, tebalnya segini, atau kurang lebih seperti itu. Karena sungguhnya bukan batu bata seperti yang kita kenal, tetapi mereka sudah membuat tanah tadi berbentuk kotak-kotak dengan tidak dibakar kemudian ditumpuk-tumpuk, kemudian dihaluskan dengan tanah liat yang masih basah. Hanya dijemur saja. Ikhwan Ammar membawa beberapa batu bata yang berat. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, qataluni yahmiluna alaiya mala yahmilun." Ya Rasulullah, mereka membunuhku, mereka membunuhku. Aku dibawakan dengan batu bata sekian beratnya yang mereka tidak membawa seberat ini. Ya, ini hanya sekedar eh, apa itu intermezzo atau nukta saja. nukta itu hanya bercanda. Ya Rasulullah mereka membunuhku, mereka membunuhku, aku membawa seberat ini. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan ucapan yang serius. Kalat dikatakan diceritakan oleh Ummu Salamah istri Nabi SAW aku melihat Rasulullah SAW yang fudu farwatahu biyadih Rasulullah SAW membersihkan farwatahu biyadih kainnya dengan tangannya wa kana rajulan ja'dan wa huwa yaqul dan bahwasanya Ammar itu adalah seorang yang jahat seorang yang rambutnya ikal. Berkata Rasulullah SAW kepadanya, "Waih, ya benar Sumayyah. Celaka engkau wahai Sumayyah. Sungguh mereka tidak membunuhmu. Yang akan membunuhmu nanti adalah al-firq, al-firqatul baqiyah." Disinilah ucapan Rasulullah SAW semuanya bermakna. Ucapan Rasulullah SAW semuanya bukan ucapan kosong. Ucapan yang memiliki makna dan ucapan yang memiliki faedah. Maka dikatakan Rasulullah SAW celaka engkau wahai anak Sumayyah. Sesungguhnya mereka bukan membunuhmu. Nanti yang akan membunuhmu adalah kelompok al-baghiyah. Al-firqatul baghiyah. Ikhwan bin A'azakumullah inilah yang dijadikan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa mereka-mereka yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah di kelompok yang salah, di kelompok yang bahagia. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah kelompok yang benar. Walaupun kedua-duanya sahabat dan kedua-duanya kaum muslimin kaum mukminin sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Kalau ada dua kelompok mukminin berperang, maka damaikanlah keduanya. Berarti mungkin terjadi dua kelompok bertikai bahkan berperang tetapi kedua-duanya mukmini, Itulah yang terjadi antara Rasulullah eh, antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Tetapi tentunya mana yang benar mana yang salah ada. Walaupun dua-duanya beristihad, yang benar mendapatkan dua pahala, yang keliru mendapatkan satu pahala, tapi kedua-duanya adalah istihad. Bagaimana menyatakan ini firqatul baghiyah dan yang ini yang firqah yang benar? Rasulullah SAW menyatakan Ammar katalahu al-firqatul baghiyah. Ammar dibunuh oleh firqah al-baghiyah, kelompok yang salah. Yang menyelisih penguasa yang sah. Berarti khonibdina ternyata Ammar terbunuh di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti Ali bin Abi Thalib di golongan yang hak sedangkan yang memeranginya atau yang menyelisihinya adalah di golongan yang salah radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Dan demikian disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik kembali. Ya. Maka Rasulullah menjawab seperti itu kepada Ammar. Innama taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Wartajaza Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu idin dan Ali pun membacakan syair-syairnya. Di antaranya kalimat la yastawi man ya'murul masajida yad'abu fiha qa'iman wa qa'ida wa man yura min al-ghubar ha'ida. Tidak sama orang yang meramaikan masjid dengan lelah, dengan capek, berdiri dan duduk. Wa man yura anil ghubar ha'ida dan siapa yang dilihat Orang-orang yang anil gubari haida, yang dia tidak terkena debu sama sekali. Ini beda sekali ya, orang yang tidak terkena debu dengan orang yang bekerja meramaikan membangun masjid. Ya. Qalam Ibnu Hisham, Sa'atu ghaira wahidin min ahli ilmi bi syi'ar an hadar rajaz ya. Kata Ibn Hisham, aku bertanya kepada tidak satu orang dari para ulama tentang syair yang seperti itu dalam bentuk rajaz. Qalu mereka berkata, "Balaghana anna Ali ibn Abi Thalib irtajaza bihi." Sampai kepada kami bahwa Ali ibn Abi Thalib membacakan syair-syair seperti itu. Fala yudra wa qailuhu am ghairuh. Aku tidak tahu apakah Ali sendiri yang membacanya, yang mengucapkannya atau selain beliau. Qala Ibn Ishaq fa akhadaha Ammar ibn Yasir fa ja'ala yartajiz biha. Maka diambil oleh Ammar ibn Yasir kalimat tadi dan dipakai untuk syair-syair beliau yang memberi semangat bekerja. Nah, ya ini kalimat-kalimat yang dipakai ketika bekerja supaya semangat. Ada nggak di Indonesia? Hah? Bati rata, ayo begitu. Nah, begitu. Kerja, kerja, al Kalimat-kalimat seperti itu untuk memberi semangat, tetapi kalimat yang hak, kalimat yang diucapkan oleh mereka-mereka para pekerja. Kalau orang-orang dulu demikian, tapi orang-orang belakangan sudah diracun oleh segala macam musik sehingga mereka sudah tidak kenal lagi yang namanya syair-syair yang seperti itu. Kalau Ibnu Hisham, "Falamma aktsara dhan dhanna rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu annahu innama yu'arridu bihi ma haddatsana Ziyad bin Abdullah al bakai an Ibnu Ishaq wa qad thamma Ibnu Ishaq ar-rajul Kata Ibnu Hisham, "Falamma ketika sudah banyak <laughs> pembicaraan, dhanna rajulun min ashabi Rasulullah." Dikira oleh seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, "Annahu innama yu'arridu bihi." Sepertinya bahwasanya Rasulullah SAW menentangnya atau menegurnya. Demikian pada apa yang disampaikan kepada kami dari Ziyad ibni Abdullah al-Bakai dari ibni Ishaq wa qad sama ibni Ishaq ar-rajul Ya, ini seseorang yang menyangka tadi sepertinya Rasulullah SAW menegurnya <laughs> setiap mereka membaca dengan kalimat yang syair atau yang ada kofiahnya la aisha illa Aisyah al akhirah Allahumma rahamil ansara wal muhajirah Rasulullah SAW membaliknya Allahumma rahamil muhajirina wal ansar <laughs> diluruskan oleh Rasulullah SAW ketika Ammar mengucapkan kalimat ditantang lagi oleh Rasulullah SAW <laughs> enam maka ada seseorang yang menduga bahwa itu adalah Rasulullah SAW menentangnya. Wallahu taala a'lam. Fakala qad sami'tu ma taqulu منذ اليوم يا ابن سمية والله إني لأراني سأعرض هذا العصا لأنفك قال وفي يده عصا قال فغضب رسول الله صلى Rasulullah SAW thumma qala ma lahum wa ولعمار ya. ketika dikira Rasulullah SAW menentang maka ada seseorang yang datang ya. Qad sami'tu ma taqulu mundul yaumi ya Sumayyah. Sungguh aku mendengar apa yang kau katakan wahai ibn Sumayyah. Ini mengatakan bahwa kami akan membunuh kamu. Ya. Wallahi la arani sa'rid hadzal 'asa li anfik. Sungguh aku kira aku melihat diriku akan memukul engkau dengan kayu ini. Wa fi yadihi 'asa. Di tangannya ada kayu. Qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun marah dan menyatakan malahum wali Ammar ada apa mereka dengan Ammar <laughs> yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilal nar <laughs> mereka mengajak kepada surga sedangkan mereka yang lain mengajak kepada neraka inna amaran jildatun ma baina ainihi wa anfihi fa idza buligha dhalika min ar-rajuli falam yustabaq fajtanibuh kata Rasulullah SAW, ada apa mereka dengan Ammar mereka mengajak kepada surga sedangkan mereka mengajak kepada neraka. Sesungguhnya Ammar jildat sangat kokoh kuat. <laughs> Dari mulai apa yang ada di tengah matanya dan hidungnya <laughs> kokoh. <laughs> Faida buligha dzalika minar rajul falam yustabaq fajtanibuh. Jika sampai kepadanya seseorang maka sungguh tidak akan terkalahkan. Maka hindarilah, jauhilah Ammar. Jadi jangan diganggu Ammar. Demikian karena diduga tadi Rasulullah SAW menegur ucapan Ammar ketika mengatakan wahya Ammar. atau Waih ibn Sumayyah. Silakan kau ibn Sumayyah. Mereka tidak membunuhmu, tetapi nanti Firqatul Baghiyah akan membunuhmu. وذكر سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال إن أول بن من بنى مسجد عمار ibn Yasir. Bahkan Ibn Hisham meriwayatkan bahwasanya disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah dari Zakaria, dari Sya'bi bahwasanya orang yang pertama membangun masjid yang yang pertama bergerak membangun masjid adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Qala Ibn Ishaq fa aqama Rasulullah sallallahu fi baiti Abi Ayyub hatta buniya lahu masjiduhu wa masakinuhu. Maka Nabi pun tinggal di rumahnya Abu Ayyub hingga dibangun untuknya masjidnya dan dibangun pula untuknya tempat tinggalnya. Thumman taqala ila masakinihi min baiti Abi Ayyub. Kemudian beliau pindah ke tempat tinggal beliau fi baiti Abi Ayyub rahmatullahi alaihi wa ridwanuh. muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh Ibn Ishaq menyampaikan kepadaku kata beliau Yazid ibni Abi Hubaib dari Marsad ibni Abdullah al-Yazini dari Abi Wa Abi Rahm al simai qala haddatsani Ayyub haddatsani Abu Ayyub menyampaikan kepadaku Abu Ayyub ini menceritakan sendiri Abu Ayyub bagaimana Rasulullah SAW tinggal di rumahnya lama nazala Aliun lama nazala alayya Rasulullah SAW. Nah, kata Abu Ayyub, lama nazala alayya Rasulullah SAW fi baiti nazala fi safal. Ketika Rasulullah SAW singgah di tempatku, Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, beliau tinggal di tempat yang bawah. Yani tempatnya Abu Ayyub tingkat. Ya. Jangan dikira rumah tanah itu tidak ada tingkatnya. Ya. Rumah pakai tanah, tetapi tingkat. Ya. Nah, wa ana ummu Ayyub, wa ana wa ummu Ayyub fil ulu sedangkan aku kata Abu Ayyub dan Ummu Ayyub istriku tinggal di atas faqultu lahu ya nabi Allah wahai nabi Allah bi abi anta wa ummi sungguh dengan ayahku engkau dan ibuku inilah akrah wa udhim an akuna fawqaka wa takunu tahti ya Rasulullah sungguh aku tidak suka dan aku merasa besar kalau aku tinggal di atasmu sedangkan engkau tinggal di bawahku. Fadhhar anta fakun fil ulu, maka naiklah engkau ya Rasulullah SAW, tinggallah di atas. Wananzil nahnu, sedangkan kami akan tinggal di bawah. Faneku nafis sufl, sedang maka aku menjadi di tempat yang di bawah engkau. Faqala ya Aba Ayyub, maka Rasulullah menjawab, wahai Aba Ayyub, inna arfaqabina bina wa biman yagshana an nakuna fi suflil bait wahai Aba Ayyub sesungguhnya sungguh lebih sayang lebih lembut buat kami dan juga untuk siapa-siapa yang bersama kami kalau kami ada di bawah iya kan kalau ada di atas <laughs> maka keluarganya Abu Ayub berarti di bawah istrinya juga di bawah maka Rasulullah SAW susah kalau mau turun. Ya. Iya kan? Kalau turun naik harus melewati keluarganya Abu Ayyub. Ya. Tetapi kalau Rasulullah SAW yang di bawah dan keluarga Abu Ayyub di atas, maka Rasulullah dalam keadaan lebih lebih luasa, lebih bebas keluar masuk dalam keadaan tidak terganggu dengan istrinya Abu Ayyub. Maka dijawab wahai Abu Ayyub, biarlah. Sungguh lebih bagus, lebih baik aku yang di bawah dan lebih uh, eh, arfak bagi kami. Lebih nyaman bagi kami kalau kami di bawah. Kalau fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah pun tinggal di bawah rumah Abu Ayyub atau di rumah Abu Ayyub di tingkat bawah. Wa kunna fauqahu fil maskan sedangkan kami tinggal di atas di tingkat yang atas. Falaqadin kasar. Pernah suatu hari laqadin kasar hubb lana hubbun lana fihi ma'un. Pernah suatu hari pecah kantong airku yang di dalamnya penuh dengan air. Fakumtu ana wa Ummu Ayyub. Maka aku dan Ummu ayub, Abu Ayub dan Ummu ayub, sibuk biqatifatin lana, mengelapnya dengan uh, hamparan kami. Walana wama lana lihafun ghairuha dan kami enggak memiliki kain selain itu. Maka hamparannya, selimutnya dipakai untuk ngelap airnya, demikian pula hamparannya dipakai untuk ngelap air tadi supaya jangan ada setetes pun yang turun kepada Rasulullah SAW. Eh, demikian semangatnya mereka memuliakan Rasulullah SAW. Nunashifu bihal ma kami mengelapi dengan kain tersebut air takhawufan karena kekhawatiran kami an yaktur ala Rasulullah jangan sampai menetes kepada Rasulullah SAW minhu syai jangan sampai menetes sedikit pun fayudihi kami khawatir akan mengganggunya demikian Ummu Ayyub dan Abu Ayyub bagaimana keduanya menjamu Rasulullah SAW dan menjaga jangan sampai Rasulullah SAW terganggu sedikit pun. Kalau wa Maka kami pun membikinkan makan malam untuk Rasulullah SAW. bihi dan kami berikan kepadanya. Faidah radda alaina kalau sudah dikembalikan kepada kami sisanya kami sengaja tayammamtu ana wa ummu ayyub maudhi ayati menyengaja untuk memakan bekas tangan Rasulullah SAW. Ini kalau diberikan dalam bentuk yang dinampan, ketika dikembalikan sudah ada bekas makannya Rasulullah SAW. Ada bentuk yang sudah dijamah oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Ayyub dan Umayyub makan dari sisa Rasulullah SAW dan menyengaja dari bekas tangannya Rasulullah SAW yang mereka makan. Demikian cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa idza radda alaina fadlahu tayammamtu ana wa ummu ayyub kami menyengaja aku dan ummu ayyub maudhi'a ayadi tempat tangan Rasulullah SAW atau bekas tangan Rasulullah SAW fa akalna minhu maka kami pun memakan daripadanya nabtagi bidzalikal barakah kami mengharapkan barakah barakah Rasulullah SAW hatta ba'atna ilaihi lailatan bi'asyaihi. Berlangsung begitu terus ya. sampai suatu hari, suatu malam kami membeli membikin makan malam untuk Rasulullah SAW. Wa qad ja'alna fihi basalan dan kami berikan padanya basal. Ini masakannya memakai bawang. <laughs> Bawang merah. Atau atau bawang putih. Faradahu Rasulullah SAW walam ara liyadihi fihi atharan ketika dikembalikan dilihat nampannya tidak ada bekas tangan Rasulullah SAW. Biasanya kami mencari bekas tangan Rasulullah SAW dan kami makan. Ternyata nggak ada bekas tangan, masih utuh tidak disentuh. Qala faji'tuhu faji'an. Maka kami pun datang kata Abu Ayyub, kami datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Fakultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, engkau bapakku dan ibuku sebagai jaminan. Radadta asya'aka walam ara fihi mawdi ayadik. Engkau kembalikan makanan makan malammu dalam keadaan tidak ada bekas tanganmu. Wa kunta idza radattahu alaina tayammamtu ana wa ummu ayyub mawdi'a yadik. Sungguh ketika engkau mengembalikan nampanmu kepada kami, kami menyengaja makan dari bekas tanganmu ya Rasulullah. Tetapi kenapa malam ini tidak ada bekas tanganmu? Nabtagi bidzalika barakah, kami ingin barakah dari tanganmu. Qala inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah. Kata Nabi, aku tidak memakannya karena padanya ada bau pohon itu. Pohon yang Rasulullah tidak suka yaitu basal dan saum. Wa ana rajulun unaji, sedangkan aku adalah rajulun unaji atau unaja. Aku adalah seseorang yang selalu mendapatkan bisikan wahyu. Unaja isim maf'ul Ah, atau mabni lil majhul yakni aku selalu mendapatkan wahyu yakni selalu dalam keadaan didatangi malaikat disampaikan wahyu dan seterusnya sehingga tidak suka memakan makanan yang bau yang tidak disukai oleh para malaikat yaitu bawang putih atau bawang merah atau dua-duanya fa amma antum fakuluhu adapun kalian maka makanlah bagi kalian ini silahkan bagi kalian makan kalau Rasulullah SAW dalam keadaan selalu harus dalam keadaan bersih, suci, harus selalu dalam keadaan tidak ada bau bawang putih ataupun bawang merah. Ada pun kaum muslimin, Rasulullah SAW menyatakan siapa yang memakan pohon ini, fala yaqrub masjid hada. Jangan dekati masjidku ini. Ini dianjurkan bagi siapa yang habis makan bawang putih, bawang merah, jangan mendatangi masjid. Kalau mendatangi masjid, jangan ada bau bawang merah, bau bawang putih. dijuluki dengan makanan atau juluki dengan julukan yang jelek oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ta'amun khabi, makanan yang busuk, makanan yang jelek. Sehingga para sahabat menyatakan hurrimat, hurrimat, diharamkan, diharamkan. Sampai Rasulullah menyatakan tiga, aku tidak mengharamkannya. Artinya Rasulullah tidak menyukainya dan itu makruh khususnya kalau kalian ke masjid. Jangan ada bau bawang putih, bau bawang merah, bau asam segala macam. Ada yukroh sampai ada ketahuan seseorang yang bau habis makan makanan tersebut Rasulullah usir sampai ke baki al-Gharqab. Ketika itu baki al-Gharqab sangat jauh. Kalau kalian ke Madinah, kalian lihat antara raudah antara mimbar Rasulullah SAW dengan kamar Aisyah ke Baqil Gharqab berapa jaraknya kalau sekarang sudah kamu keluar dari Masjid Nabawi langsung Baqil Gharqab ya, hampir e, bersentuhan ini sudah sangat dekat sekali ya. tetapi saat itu sangat jauh sekali diusir sampai ke Baqil Gharqab anak kulihat Rasulullah SAW harus karena memang beliau oleh Rasulullah wasallam selalu yunaja, selalu diberi wahyu saat-saat yang tidak tertentu. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam sehingga Rasulullah Wasallam selalu dalam keadaan menjaga dirinya dari apa-apa yang tidak disukai yang mengganggu para malaikat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakalnahu walam nasna tilka syajarah ba'du. Maka kami pun memakannya kata Abu Ibn Um Kemudian kata mereka, lam nasna lahu tilka syajarah ba'du. Maka kami pun tidak lagi membuat makanan yang mengandung bawang merah, bawang putih seperti tadi setelahnya. Qala Ibn Ishaq rahimahullah. المهاجرون Wa رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم bi Makkah منهم ahadun illa maftunun aw محبوس Dikatakan oleh Ishaq maka talahaqa al muhajirun. Talahaqa artinya saling berduyun-duyun yang satu yalhaq akhar. Yalhaq yakni menyusul. Saling susul menyusul. Nah, itu tepat. Saling susul menyusul para muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani dari Mekah terus berbondong-bondong saling susul menyusul. Sekian rombongan, enam orang, tujuh orang, puluh orang terus. Sampai tidak tersisa lagi di Mekah ada seorang yang beriman belum hijrah tidak tersisa. Kecuali maftun orang yang terfitnah dengan orang-orang Quraisy atau mahbus orang yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Walam yu'ib ahlu hijrah min Makkah bi ahlihim wa amwalihim ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ila Rasulillah wasallam illa ahlu dur al-musammaun maka tidak yu'ib ahlu hijrah orang-orang yang hijrah tadi semuanya di Mekah dengan keluarga-keluarga mereka dan harta-harta mereka ilallah tabaraka wa ta'ala dan hijrah kepada Rasulullah wasallam menemui Rasulullah SAW illa ahlu durin musammaun banu mabghun min bani jumah wa banu jahas ri'ab hulafa bani umayyah wa bani al-bukair min bani sa'ad ibn layth wa hulafa bani adi ibn ka'ab fa inna duruhum ghulqat bi makkah hijratan laysa fiha sakin semua rumah-rumah atau suku-suku ada yang pergi hijrah dari suku ini sekian orang, dari suku itu sekian orang, dari suku itu sekian orang, dari suku itu sekian orang. Kecuali suku-suku tadi yang dibaca. Suku-suku tersebut habis. Semuanya hijrah, dikunci. Nggak ada orang di sana, di perkampungan tersebut. Nah, kita lanjutkan insya Allah pada kajian mendatang biidnillahi ta'ala.